kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al Sepukurjo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Saurah At-Tirmidzi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada bab yang ke-46 tentang firasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang eh, hamparan yang Nabi pakai untuk duduk atau untuk tidur. Firas adalah sesuatu yang dihamparkan oleh seseorang <coughs> di bawahnya ketika dia mau duduk atau tidur. Wakula makana aksarohatan dan makin dan ketika hamparan tersebut itu makin lebih eh, makin nyaman bagi seseorang maka itu akan akan mendorong untuk tidur yang semakin panjang kemudian banyaknya malas dan malas bainama idza kana ala khilafi dzalika lain hanya jika tidak demikian maka seorang itu akan tidur sesuai dengan kebutuhannya saja dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi, memiliki hamparan tidur yang empuk. Nah, beliau cuma punya kain dari wall Kemudian nah, itu nah. yang dijadikan pelapis lantai, kemudian Nabi tidur padanya. Dan adalah tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur karena kebutuhan untuk memberikan istirahat bagi badan. Yakwi ila firashihi Nabi mengambil posisi di tempat tidurnya Sesuai dengan kebutuhan badannya Menarohah kebutuhan istirahat bagi badannya Nabi tidak lebih dari itu Lianna lahu fil hayati karena dalam kehidupan di dunia ini beliau memiliki muhimmatan azimatan tugas yang besar yaitu utusan Rabbul Alamin dan teladan untuk semua para hamba Allah ajma'in. Dari Hisham bin Urwah dari bapaknya Urwah bin Zubair dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan hanyalah tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hamparan Nabi yang Nabi duduk di atasnya terbuat dari kulit yang kemudian kulit tersebut diisi dengan uh, lifun <clears throat> diisi dengan serabut yaitu serabut pohon kurma ya, maka di sini demikian di sini dihatkan oleh Al Bukhari dan Muslim di sini disampaikan inama hanyalah maka ini adalah di antara asalib gaya bahasa orang Arab untuk al-hasar untuk memunculkan arti hanya fawa ya maka dia ini menegaskan dengan cara semacam ini bahasanya hamparan tidur Nabi adalah seperti itu dan tidak seperti yang lain. Ya. Kemudian Nabi katakan innamaka Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kata Aisyah tetap di tempat tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi tidur di atasnya terbuat dari kulit yang diisi dengan lif dengan serabut pohon pohon kurma maka Aisyah mengatakan Kan alladhi yanamu alaihi ini menjelaskan tentang ya, hamparan tersebut. Bahasanya dia disediakan untuk tidur dan istirahat Nabi. Dan tempat tidur yang biasa seorang itu tidur di atasnya biasanya ya, alyanawa ariha syai'in indahu sesuatu yang paling lembut dan yang paling enak min adamin dari eh, adamin jamak dari adim artinya kulit yang sudah eh, al madbuk sudah disama maka jadi tempat tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sarungnya Nabi atau kasurnya Nabi itu terbuat dari kulit yang disama hasbuhu lifun yang diisi dengan serabut. Ya, alif di sini maknanya adalah sesuatu yang diambil, yustakhot diambil dari pelepah pohon korma. Kemudian hadis yang kedua dan yang terakhir di bab tentang tempat hamparan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ja'far bin Muhammad dari eh, dari ayahnya eh, dia mengatakan Soilat Aisyah maka Nabi Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah ditanya seperti apakah firas tempat tidurnya Rasulullah ketika di dalam rumah. Maka Aisyah mengatakan min adamin dari tanah. Ya, Aisyah mengatakan bahasan tempat tidur Nabi itu min adamin dari dari kulit haswuhu min livin yang diisi dengan serabut. tahap satu dan Habsah ditanya, seperti apakah tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahmu? Maka Habsah mengatakan mishan satu kain yang kami lipat dua kali Nabi tidur padanya. Maka adalah pada satu malam aku berkata di dalam hati atau kepada para pembantu Seandainya aku lipat empat lipatan tentu lebih empuk bagi Nabi Maka aku melipatnya dengan empat lipatan Maka ketika pagi tiba Nabi mengatakan apa yang kalian hamparkan untukku semalam ini, maka Hafsah mengatakan itu adalah tempat tidur biasa biasanya. Namun kami tidaklah melipatnya empat kali lipatan kami lipat empat kali karena kami katakan itu lebih empuk bagimu. Maka Nabi katakan kembalikanlah pada posisi semula karena wata'atuhu empuknya ya, empuknya tempat tidur itu menghalangiku untuk mengerjakan sholat malam. Ya, tadi hadis ini ada Abdullah bin Maimun matukil hadis maka hadis dhaif sekali tidak bisa dibagi hujah kecuali apa yang disebutkan dari Aisyah dalam jawabannya karena dia sahih karena terdapat hadis uh, sahih yang sebelumnya Ya, maka Mishan uh, Hafsah mengatakan bahasanya Tempat tidurnya Nabi adalah mishan. Mishan itu on kain segi empat yang terbuat dari wall. Pemislu atau semisal itu layakunu murihan lil badani dan tempat tidur semacam ini tidaklah nyaman untuk badan karena ada badannya syai'un minal khusunah kasar. Maka kami lipat dua kali lipat Kemudian Nabi duduk badannya, Artinya nutuwi kami lipat Tempat e, al-firas Tempat tidur tersebut sunnah sunaru tutofa ala taufi al-akhar di mana ujungnya disatukan dengan ujung yang lain Supaya dia menjadi dua lapis Wayakunu bihadihi sifatnya dengan cara ini Maka dia lebih nyaman Dibandingkan seandainya cuma dipanjangkan demikian saja wala yakhlu tanpa terbebas dari khusyunatin e, eh, kasar ala kulli halin apapun kondisinya. Ya maka yang dimaksud dengan e, eh, nuth ini adalah dilipat ujungnya sama ujungnya dipertemukan. Ini berarti dua lipatan. Maka dibuatlah sampai empat lipatan menyebabkan ini menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk yang mulai Falamma kana dzata lailatin dan seterusnya ai kalau dilipat empat kali tentu lebih banyak memberikan kenyamanan. Maka kami lipat empat lipatan setelah pagi tiba. Nabi mengatakan apa yang kalian hamparkan untukku kami katakan itu adalah tempat tidurmu. Itu tempat tidurmu sendiri tidak berubah. Cuma kami lipat menjadi empat lipatan. Maka Nabi katakan Berilah banyak kenyamanan untuk badanmu pada saat dia tidur. Kalau Nabi mengatakan kembalikanlah dia kepada keadaannya pertama. Fa'innahu man'atni karena yang menghalangiku adalah empuknya menghalangiku untuk mengerjakan sholat malam. maka uh, di sini kita jumpai riwayat dari uh, Ja'far bin Muhammad alias Ja'far As-Sadiq yang biasa diaku-aku sebagai uh, ya diaku-aku sebagai imamnya Syiah Ya, Ja'far dia Ja'far Sadiq dari ayahnya itu Muhammad Al-Bakir. Ya. Dari ayahnya itu Muhammad Al-Bakir. Dan Muhammad Al-Bakir ini tidak menjumpai Aisyah dan tidak pula Hafsah. Sehingga ada ingkita dalam sanad riwayat ini. Maka di catatan kaki sanatnya terdapat Abdullah bin Maimun Matul hadis saya hadis yang ta'if jidan tidak bisa dipakai hujah ilama dukira kecuali apa yang disampaikan oleh Aisyah dalam jawabannya final sahihun ya, maka ilama dukira apa kecuali yang disebutkan tentang Aisyah dalam jawaban tersebut karena itu adalah satu hal yang benar terdapat dalam hadis sebelumnya. Ya di antara pelajaran yang bisa kita petik bahasanya disimpulkan dari hadis ini bahasanya tidur dengan menggunakan alas tidur yang empuk semacam dikasih uh, uh, masyui dikasih ya, tempat tidur yang empuk karena ada isinya ya, diisi serabut itu tidaklah bertolak belakang dengan zuhud meskipun tidak sepatutnya terlalu empuk kan itu sebab banyak tidur ya, sebab yang menyebabkan orang banyak ketiduran kemudian kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Yaitu bab tentang ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bab bab yang ke-47 di sambil Nabi adalah tentang ketawatuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadu adalah layunul janib. Sikap yang tidak kaku, sikap yang lembut, khaftul junah, khaftul janah sama lembut, tipul muamalah, interaksi yang baik. Buat menjauhi anita ali merasa lebih tinggi daripada orang lain tawafuk merasa lebih tinggi daripada yang lain. Ketawudaan Nabi itu terlihat pada akhlaknya dan sikapnya bersama eh, bersama orang lain sebagaimana akan dijelaskan. Ya dari Ibn Abbas dari Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Janganlah kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana tindakan Nasrani kepada putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, katakanlah hamba Allah dan utusannya." Di sini juga dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu artinya melewat batas dalam sanjungan, pujian dan sanjungan. Maka Nasrani berlebihan dalam menyanjung Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu dan antara Nasrani ada yang menjadikan Isa sebagai ilah, ada yang menjadikan sebagai anak Tuhan. Maha Allah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir musyrik, orang-orang yang melampaui batas setinggi-tingginya. Wa mahadan eh, wa mamahadan nahji meskipun ada larangan yang demikian jelas dan gamblang ini, kata sebagian orang tidaklah rida untuk dirinya kecuali sikap berlebihan. Bahkan wasola sampailah keadaannya pada sebagian orang dia sandarkan pada Nabi sejumlah sifat dan hak yang tidaklah pantas kecuali bagi Allah. Oleh karena itu maka banyaklah orang-orang yang berlebihan itu dari kalangan eh, pengikut tarekat. Maka anda jumpai mereka perhatian untuk berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyanjungnya dengan sanjungan yang tidak diberikan kepada Allah dan tidaklah disanjung dengannya kecuali untuk Allah Jalla wa Ala. Ya, maka mereka tidak peduli dan perhatian dengan itiba dan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi katakan, aku hanyalah seorang hamba. Katakanlah wahai hamba Allah dan utusannya. Fal wajib maka kewajiban kita adalah rela dengan pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah bentuk cinta yang sempurna. Dan seandainya anda, merenungkan kalimat yang dipilih oleh Nabi dalam hadis ini, maka anda jumpai anda bahasan kalimat tersebut ja'anaha ja'at fi maqamil wasli wal i'tidal terdapat pada sikap pertengahan dan proporsional karena di eh, fiha karena isinya adalah mengimani dua perkara yang berkenaan dengan diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu jadi hamba dan rasul. Wawa maka beliau adalah hamba Allah yang paling sempurna penghambanya kepada Allah dan merealisasikan ketaatan. Beliau menyampaikan dengan penyampaian yang jelas sehingga tidaklah Nabi tinggalkan satupun kebaikan kecuali telah Nabi informasikan pada umatnya dan tidaklah Nabi tinggalkan satupun kejelekan kecuali telah Nabi ingatkan untuk waspada. Abdullah hamba Allah karena hamba maka tidak disembah dan tidak boleh diberi satupun sifat-sifat Tuhan ataupun hak-hak Tuhan. Mahma tafaat man kanatuhu betapapun tingginya kedudukannya. Wa rasuluhu dan rasul haknya adalah ditaati dan diikuti e, berjalan di atas jalannya dan men, e, dan meneladani jejak-jejaknya. Maka aku adalah hamba Allah dan utusannya itu menjauhkan seorang hamba dari dua sikap berlebihan dan al-jafa kurang ajar dan terwujud dengannya sikap pertengahan yaitu tidak berlebihan dan tidak berlebihan dalam dosis tidak pula kurang dosis maka jauh, eh, jauh dari sikap hulu itu terwujud dengan merealisasikan iman bahasanya beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Walaupun dan jauh dari sikap uh, al-jafa eh, kurang ajar maka ini yakun akan terwujud dengan merealisasikan iman bahasanya dia adalah Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi sampaikan bahasanya dia di sini sebutan yang paling mulia bagi seorang hamba adalah ketika dia diakui sebagai hamba Allah yang sejati dan utusan Allah. Kemudian di antara hal yang menunjukkan ketawaduan Nabi dari Anas bin Malik ada seorang perempuan datang madhab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengatakan saya memiliki kebutuhan bersamamu wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan duduklah di jalan manapun, gang-gang manapun di Madinah yang kau inginkan, aku akan duduk bersamamu. Di sini juga diatkan Abu Dawud, di sananya terdapat Suwaid ibn Abdul Aziz dan dia hadisnya lembek. Akan tapi hadis ini juga dihadirkan oleh Muslim, eh, oleh Muslim dari Hamad ibn Salamah dari Thabit al Bunani dari Anas bahasanya ada seorang perempuan yang fiaklihi aklihi syai yang akalnya tidak eh, akalnya bermasalah. Ya, mungkin di tempat kita di orang Jawa disebut kurang satu strip eh, ya, maka itu ada semacam itu di mana sana dan dia seorang perempuan. Lantas mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya punya hajat kepadamu." Maka Rasul mengatakan dari Ummu Fulan, lihatlah gang-gang mana yang kau inginkan sehingga aku akan penuhi hajatmu. Maka Nabi pun e, bersama si eh, wanita ini di, di sebagian jalan jam-jam kota Madinah sampai dia selesai dari hajat dan kebutuhannya. Ya, maka dalam hadis ini terdapat ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap uh, perempuan ini untuk mendengar apa yang jadi kebutuhannya. Dan Nabi biarkan hak pilih tempat itu kepada si perempuan itu. Nabi tidak mengatakan padanya datanglah padaku di tempat ini dan demikian. Maka dia memilih satu tempat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkannya hatta intan sampai selesailah semua apa yang ingin dia sampaikan. Dan telah beliau sallallahu alaihi wasallam tawaduk kepada anak kecil dan orang dewasa, perempuan dan e, perempuan dan budak serta pelayan. Mimma kana azimul athar yang ini memiliki pengaruh yang luar biasa untuk diterimanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. di antara faedah dari hadis ini di Mauhid Latuniyah disampaikan ini pengarahan agar seorang laki-laki yang uh, ajnabi tidaklah kemudian bersepi-sepi dengan wanita ajnabiyah. Namun jika wanita tersebut punya hajat, maka dia duduk, maka si laki-laki bisa duduk bersamanya di satu tempat yang tidak mencurigakan. Contohnya di pinggir jalan yang jalan tersebut dilalui oleh banyak orang, ya, ya, dilalui oleh banyak orang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian e, memenuhi apa mendengarkan dan menyimak memperhatikan apa yang jadi kebutuhan orang tersebut di pinggir salah satu jalan-jalan atau gang-gang yang ada di kota Madinah. Karena itu maka eh, ketika di tempat semacam ini tidak kita katakan itu khalwah yang terlarang. Dan di antara pelajaran dari hadis ini bolehnya duduk di pinggir jalan karena satu kebutuhan. Adapun eh, yang melarang duduk-duduk pinggir jalan adalah manakala itu mengganggu orang yang lewat. maka uh, eh, di sini dalil boleh-boleh saja duduk di pinggir jalan untuk satu keperluan dan kebutuhan. Ya, kemudian hadis selanjutnya Dari Anas bin Malik radhiallahu anhu beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesuk orang sakit dan mengiringi eh, al-janais dan mengikuti perawatan jenazah, menaiki keledai, menerima undangan budak. Dan adalah Nabi pada saat peperangan dengan Bani Quraidah beliau menaiki kuda yang terikat dengan tali, tertali terbuat dari leaf Ini pihak terbuat dari serabut. Demikian juga keledai tersebut memiliki ikaf, ikaf itu pelana, min livin juga dari serabut. makhtum artinya memiliki khitam, khitam artinya belenggu. Ya, maka diantara pelajaran dari hadis ini ya, menunggang keledai pada orang yang memiliki kedudukan itu tidaklah merusak ya, kehormatan dan nama baiknya. Kemudian uh, ya, hadis ini hadis yang ke-332 di catatan kaki juga dia ke Tirmidzi di Jami' Tirmidzi, Ibnu Majah sanad yang taif dia ya, nah, karena tidaklah dikenal di sini kecuali dari jalur Muslim al-Awar dan dia seorang yang sangat lemah hadisnya. Akan apa disebutkan pesan-pesan yang tersebutkan dalam hadis ini seluruhnya memiliki dalil-dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali ke salahnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membesok orang yang sakit, baik anak kecil ataupun dewasa, Muslim ataukah orang kafir. Dan membesuk orang sakit memiliki fungsi menghibur orang sakit, memasukkan gembira pada hatinya, mendoakannya pada Allah Subhanahu wa taala di samping ada ganjaran yang besar di sisi Allah. Dan Nabi juga menghadiri jenazah Artinya hadir dan bersamanya sampai selesai dimakamkan. Dan beliau menunggangi keledai. Ya, wakan al-himaru dan adalah keledai yu'atu dinilai fidzalikal waktu di waktu itu di zaman Nabi adalah aqalla wasailin naqli sya'na sarana transportasi yang paling rendah kedudukannya maka Nabi menunggangi keledai ini bagian dari ketawatuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Normalnya orang tidak ada yang naik keledai. Maka dan Nabi menerima doanya seorang budak. Seandainya seorang budak yang budak itu mendoakan, dia memanggil atau da'ahu atau mengundang ke rumahnya untuk sa'il, eh, niscaya Nabi akan mendatangi undangan. Dan dengan akhlak yang unggul semacam ini serta adab yang luar biasa semacam ini, seorang itu akan bisa menarik hati orang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari peperangan Bani Quraidah, Nabi menunggangi keledai yang telah diberi tali kekang dengan tali yang terbuat dari livin, ya, terbuat dari sabut. Kisah Bani Quraidah telah dikenal di mana mereka membatalkan perjanjian antara mereka dengan Rasul. Dan Nabi telah menjelaskannya di uh, mereka membatalkan perjanjian antara mereka dengan sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengkhianatinya pada saat hari perang Ahzab. Oleh karena itu setelah Nabi selesai menyelesaikan masalah eh, pasukan Ahzab Nabi menuju Bani Quraidah dan mengepungnya dan berakhirlah pengepungan itu dengan hukuman mati untuk semua laki-laki dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu di atas keledai dan Nabi tali eh, zimamuhu min livin dan tali kekangnya itu terdapat dari serabut. Itu serabut tentu pohon kurma. Dan Nabi ketika itu memakai ikaf yaitu pelana namun pelana yang terbuat dari serabut juga. Ikaf itu sama dengan barzak. Itulah yang diletakkan di atas punggung keledai sebelum ditum, di, sebelum dinaiki. Maka itu seperti sarj seperti pelana kuda yang diletakkan di atas gondong kuda. Rahal alat dan itu rah, sebagaimana rahal yang diletakkan di atas punggung onta. Maka di sini kita jumpai nama-nama pelana. Kalau pelana onta namanya rahal, kalau kuda namanya sarj, kalau keledai namanya ikaf atau ikaf. Maka Nabi berkenan untuk menunggangi kendaraan dengan semacam ini, maka itu adalah bentuk ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dari Akmash dari Anas bin Malik radhiallahu anhu radhiallahu anhu beliau mengatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil untuk acara makan-makan ya, khubz syair ya roti terbuat syair yang kasar demikian juga kulit yang sudah mulai bau lantas Nabi memberikan respon dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya baju besi masih ada di tempat orang Yahudi. Fama wajata karena Nabi tidak eh, menjumpai apa yang bisa menyelamatkan dan membebaskan baju besi tersebut dari tangan orang Yahudi sampai beliau meninggal dunia. catatan kaki disediakan ini Imam Ahmad dengan sanad yang daif karena in, kita ada terputus. Terputusnya Amas tidak pernah mendengar dari Anas. Akan tapi Imam Bukhari melihatkan dalam kitabnya Asahi dari jalur kota ada dari Anas. Bahasanya dia berjalan mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan roti dari syair dan kaki yang sudah mulai membusuk. Sudah mulai nggak enak dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan baju besarnya. Ya, dir'an lahu dir, uh, eh, wajukum dan jubah milik Nabi Nabi gadaikan di Madinah pada orang Yahudi Nabi mengambil kompensasi berupa gandum di ahli untuk istri-istri Nabi Ya penjelasan uh, eh, Sa'ab Razak hafizallahu taala maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya diundang untuk menikmati makanan yang sangat sederhana. Kulitnya sudah mulai bau, rotinya terbuat dari gandum yang kasar. Tentu Nabi akan menerima ketika Nabi mengiyakan apa Nabi akan yuji ibu mendatang undangan. Maka ini terdapat dalil sempurnanya ketawatuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Falakana ta'am alladhi tuya ilaihi maka seandainya makanan yang Nabi dipanggil ke sana telah makanan yang paling sedikit dan paling mudah fa innahu yujibu ila dalika maka e, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan meresponnya. Wal ihala dan yang namanya ihala adalah setiap minyak yang yatakhidu idaman yang kemudian dijadikan sebagai lauk sanikhah ya, artinya hasalallah syai' min telah terjadi sedikit perubahan pada rasanya dan baunya bisa babitulil maksi karena lamanya karena sebab lamanya masa <clears throat> eh, lamanya eh, lamanya dibiarkan tulil maksi dibiarkan demikian saja. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya baju besi dan seterusnya. Terdapat dalam Sahih Bukhari bahasa baju tersebut adalah min hadirin dari besi. Dan di sebagian referensi mengatakan Yahudinya namanya Abu Syaham al Yahudi. Eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beli bahan makanan itu gandum darinya 20 kilo. Dia mengatakan tidak 30 gandum kasar. <clears throat> dan Nabi tidak memiliki harta yang bisa pakai untuk membeli, maka Nabi jadikan baju besinya sebagai agunan pada orang tersebut. Ila ayah tu alahu almal sampai dia mendatangkan hartanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menjumpai sesuatu yang bisa membebaskannya, membebaskan barang jaminan tersebut sampai meninggal dunia sampai akhirnya nanti dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita lanjutkan batal isya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa da'ana alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir tadi kita bahas hadis tentang uh, baju besi Nabi yang digadaikan di tempat orang Yahudi. Kenapa Nabi e, eh, gadaikan ke, dengan orang Yahudi? Padahal sahabat banyak. Maka di Mauhib dunia disampaikan e, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih berinteraksi dengan orang Yahudi dan menggadaikan sehingga menggadaikan e, barangnya dan harta yang di tempat Yahudi tanpa Eh, memilih untuk berinteraksi dengan sahabat libayani jawazi muamalatil yahud fungsinya dan tujuannya untuk menjelaskan bolehnya interaksi jual beli dengan orang Yahudi menjelaskan bolehnya gadai karena utang meskipun tidak dalam kondisi bepergian Wali'anna sahabat radhiallahu anhum la ya'khuduna minhu rahnan. Dan seandainya Nabi uh, utangnya sama sahabat, utang gandumnya sama sahabat, enggak akan ada yang uh, minta jaminan sama Nabi. Bahkan walayataqadawna minhu thamanan, tidak akan ada yang nagih uh, harganya. Tidak akan ada yang nagih harganya. Nanti semuanya akan mengatakan Nabi itu hadiah untukmu selesai. Fa'adala ilal Yahudi ilal Yahudi lidalika. Maka Nabi meninggalkan sahabat memilih untuk dengan orang Yahudi karena alasan di atas. Kemudian hadis yang selanjutnya selanjutnya hadis yang ke-334 dari Yazid ibn Aban dari Anas bin Malik radhiallahu anhu dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik haji ala rahlin rathin dengan menggunakan pelana yang rathin yaitu al-bali wal qadim yang jelek wa alaihi dan Padanya terdapat kotifah kain Yang nilainya tidaklah senilai dengan empat dirham Nabi mengatakan ya Allah jadikan ini haji yang tidak ada riak di dalamnya tidak pula ada di dalamnya sumah. Di sini juga dihat oleh Ibnu Majah sanad yang taif karena ada karena kelemahan Arabi Ibn Sobih. Demikian juga gurunya dan hadis ini memiliki syahid penguat dari jalur Ibnu Abbas. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhaji dalam keadaan naik rahal, naik pelana onta, menunggangi onta. Rahal artinya pelana yang diletakkan di atas punggung onta supaya diduduki oleh orang yang numpak onta. Ras artinya al-bali yang hancur atau yang jelek wal qadim karena sudah lama dan kuno. Dan Nabi dan memiliki kotifa, kotifa kain lahu hadabun yang memiliki hadab. hadab itu artinya eh, benang yang benang yang kata orang Jawa ting kliwir kliwir on kain segi empat lalu ada pun yang pinggirnya yaitu benangnya dibiarkan demikian saja Ja'alaha dan kain ini diletakkan di atas rahal Itu semua tidaklah senilai dengan empat dirham Ini menunjukkan kesederhanaan dan ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi telah ihlal, telah membaca talbiyah di mikot, Nabi berdoa dengan doa yang agung ini, ya Allah jadikanlah ini haji yang tidak ada riak dan sum'ah di dalamnya. Maka di sini terdapat permohonan kepada Allah taufik untuk bisa ikhlas. Dan Allah adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Dan Allah tidaklah menerima amal kecuali yang ikhlas karena mengharap wajahnya. Maka siapa menyekutukan bersama Allah dengan yang lainnya, Allah akan tinggalkan dia bersama sekutunya. Siapa yang mainkan dengan hajinya pujian manusia atau sanjungan manusia, maka hajinya tidak akan diterima. Siapa yang pamer kepada manusia, Allah akan memperlihatkan, memamerkan kejelekannya. Waman sama dan siapa yang mendengarkan kebaikannya dan amalnya sama Allah biu maka Allah akan perdengarkan kejelekannya. Maka menjadi kewajiban hamba untuk berjihad dirinya untuk menjaga dan sum'ah catatan kaki dan di antara musibah besar yang dijumpai di zaman ini yang memiliki yang musibah ini memiliki asaran pengaruh dalam al-ikhlal bil ikhlas merusak keikhlasan adalah apa yang dilakukan oleh sejumlah jamaah haji dan jamaah umrah berupa foto-foto kenangan min iltiqat yaitu menjepret aswar at-tizkariyah foto-foto kenangan ya, kenangan tentang untuk diri mereka film masyair di tempat-tempat ya, pelaksanaan ibadah haji ataukah umroh. Tujuannya apa foto-foto kenangan tersebut nanti ketika pulang ke tanah air akan dipertontonkan pada orang lain. Ini lulus saya di sini, di sini. Ya, demikian beliau katakan sebelum ada medsos. Ya, ya, setelah ada medsos tidak perlu ya, mempertontonkan pada orang lain, tinggal diupload di medsos. Sampai-sampai sebagiannya mengangkat kedua tangannya seperti orang yang berdoa ketika sudah dijepret kemudian dia turunkan tangannya. Ya, karena itu cuma ambil posisi doa bohong-bohongan. Ya, kemudian dari Humaid dari Anas bin Malik Anas mengatakan tidaklah ada seseorang yang lebih diahabba ilaihi yang lebih dicintai oleh oleh para sahabat dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka para sahabat jika melihat Nabi mereka tidak berdiri menghormati Nabi karena mereka mengetahui kalau Nabi tidak menyukainya. Penjelasannya dalam di sini terdapat penjelasan tentang kedudukan Nabi di hati para sahabat radhiallahu anhum. Maka adalah Nabi itu lebih mereka cintai daripada diri mereka sendiri, harta bahkan seluruh manusia. Dan jika mereka melihat Nabi mereka tidak berdiri karena mereka tahu kalau Nabi tidak suka. Karena mencintai Nabi mengharuskan taat pada Nabi dan mencintai Nabi cintai Adapun menyelisih perintah Nabi dengan klaim mencintainya, maka itu bukanlah cinta sedikit pun. Tidakkah Anda lihat para sahabat Nabi radhiallahu anhum tidak ada satupun yang lebih mereka cinta dibandingkan Nabi. Wahyibuna dan mereka ingin berdiri menghormati Nabi jika melihat Nabi. Akan tapi mereka tidak melakukan hal tersebut karena mereka mengetahui bahasanya kekasihnya tidak menyukainya. Maka tindakan ini namanya terkontrol dalam cinta Lain hanya dengan keadaan orang-orang yang punya cinta tanpa kendali dan kontrol Maka kaifa, bagaimana annahum bahasanya mereka masuk dalam tempat-tempat tergelincir yang berbahaya dan banyak bid'ah yang mereka lakukan dengan anggapan bahasanya itu mewujudkan rasa cinta itu tamamul wafa dan itu setia yang sempurna pada itu bukanlah cinta dan kesetiaan al wafa itu setia fi syai sedikit pun Namun perlu diketahui bahasanya kalau Al Imam Nawawi itu menganjurkan uh, berdiri menghormati orang yang istimewa. Beliau punya buku judulnya Atal talkhis At-Talkhis fi Ikram bil Qiyam Lidawil Fadl. Maka gimana uh, semacam Nawawi mendudukkan hadis ini? maka di Mahfil dunia disampaikan Nabi tidak suka berdiri dan Nabi tidak menyukainya karena ketawaduan dan kasih yang sama umatnya khawatir mereka akan terjerumus dalam fitnah jika berlebihan dalam mengagungkan Nabi. Namun Nabi tidaklah membenci sebagian sahabat berdiri menghormati yang lain. Oleh karena itu, maka Nabi mengatakan, "Qumu sayyidikum." Berdirilah kalian untuk atau menyambut tuanmu yaitu Sa'ad bin Mu'ad pemimpin Aus. Maka Nabi memerintahkan mereka untuk melakukan berdiri karena itu adalah hak e, hak orang yang mulia. Hmm. Sedangkan Nabi membenci sahabat berdiri untuk beliau karena itu hak Nabi dan Nabi meninggalkan haknya karena ketawatuan. Inilah alasan eh, penata fikih syafi'iyah yang menganjurkan berdiri untuk dawil fadl yaitu al-imam an-nawawi rahimallahu ta'ala Nah, kemudian ya maka berdiri menghormati orang yang datang ya, satu hal yang diperselisihkan ulama hukumnya kita jumpai Imam Nawawi termasuk yang membolehkannya ya berdiri diam di tempat menghormati orang yang datang namun pendapat yang uh, lebih tepat sebagaimana uh, insya Allah adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimin Allah taala yang mengatakan hukumnya makruh dan makruh itu hilang jika ada hajat dan di antara hajat adalah khawatir dituduh tidak e, menghargai, tidak menghormati dan yang lain. Kemudian e, Hadasana Jumai ibn Umair ibn Abdurrahman al-Ijli kal amba'ana telah memberitakan kepada kami seorang dari Bani Tamim dari keturunan Abu Halah yang Abu Halah ini adalah suaminya Khadijah sang keturunan namanya Abu Abdullah dari Ibnu Abi Halah anaknya Abu Halah dari Al Hasan bin Ali aku bertanya pada bibiku Hindun ibn Abi Halah dan dia ada seorang yang wasofan sangat pintar menyampaikan deskripsi tentang keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku suka dia gambarkan untukku sedikit darinya. Maka kemudian beliau Ibnu Abi Khalah ini menyampaikan apa yang dia sampaikan dalam kalimat yang panjang yang hadisnya telah di kita bahas pernah kita bahas di depan hadis yang ke-8 kita langsung lihat penjelasannya maka hadis ini adalah bagian dari hadis Indun Ibn Abi Halah dan telah lewat kutipannya. Jadi adalah hadis yang panjang sekali. Eh, penulis Imam Tirmidzi membaginya ke dalam beberapa tempat dalam kitabnya ini. Jadi adalah hadis yang taif sanatnya sebagaimana telah dijelaskan akan tapi deskripsi yang di sini banyak darinya memiliki penguat yang sahih yang kuat. Fadzakar al hadis beliau sebutkan hadis lengkap dengan panjangnya ini mengisyarat ke isyarat dari Imam Tirmidzi panjangnya hadis ini. Wa anau yantaqi mawadi' minhu dan sunya uh, eh, At-Tirmidzi itu memilih-milih sejumlah tempat dari hadis ini, sejumlah uh, beberapa bagian dari hadis ini sesuai dengan bab yang dibuat oleh At-Tirmidzi. Al Hasan mengatakan aku simpan hal tersebut kepada sehingga tidak aku sampaikan pada Husain selama beberapa waktu lamanya. Artinya dia tidak kabarkan pada saudaranya Husain tentang pertanyaannya kepada Hindun tentang deskripsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku sampaikan kepadanya, ternyata aku jumpai dia telah mendahuluiku. Ternyata aku jumpai bahasanya Husain telah mendahuluiku dalam pertanyaan ini. lantas aku bertanya kepadanya, Ya, maka dia bertanya kepadanya tentang apa yang aku tanyakan dan sebagian naskah ya, apa yang ditanyakan oleh ab, ayahku Ali bin Abi Thalib tentang e, masuknya Nabi, keluarnya Nabi, modelnya Nabi, maka beliau tidak biarkan satupun kecuali dijelaskan. E, Artinya Anal Husain bahasanya Al Husain zat memberikan tambahan bahasanya dia bertanya kepada Ali tentang uh, masuknya Nabi ke dalam rumah apa yang Nabi lakukan jika masuk ke dalam rumah dan bagaimanakah membagi waktunya di rumah bagaimanakah interaksinya dengan keluarganya dan akhlaknya dengan keluarganya dan bertanya tentang keluar dari rumah berjumpa dengan manusia bagaimanakah interaksi dengan manusia dan bergaul dengan manusia dan bertanya padanya tentang bentuk fisik Nabi, sifati gambarannya dan bentuk e, duduknya bersama banyak orang. Maka di sana disebutkan tidak awal jika beliau telah mengambil tempat di tempatnya, yaitu masuk ke dalam rumah. Maka Nabi bagi kegiatan beliau di dalam rumah menjadi tiga bagian. Artinya ketika Nabi masuk ke dalam rumah maka Nabi bagi waktu beliau selama di rumah menjadi tiga bagian. Satu bagian untuk Allah. Artinya Nabi totalitas di waktu itu untuk ibadah, sholat dan tahajud. Satu bagian untuk istri. Nabi jadikan waktu tersebut untuk gaul dengan istri, menyenangkan istri, ngobrol dengan istri. Dan satu bagian untuk diri sendiri. Sumabaya kemudian beliau jelaskan apa yang beliau lakukan dalam bagian ini yaitu untuk dirinya. Beliau katakan kemudian beliau bagi bagiannya antara dia dengan manusia. Artinya beliau bisa menyambut di waktu ini menyatihi orang-orang yang datang untuk bertanya dan keperluan. Ya, Fayyudu dalikah bil khasa al 'ammah Yeah. Maka eh, kembalilah dia dengan orang-orang terpelajar alal lama untuk orang-orang awam. Yakni artinya bagian ini yang itu untuk diri Nabi maka termasuk di dalamnya para sahabat-sahabat yang istimewa atau eh, khawasu ashabi murid-murid yang istimewa yang bertanya pada Ibnu Mas'ud dan belajar langsung pada pada Ibnu Mas'ud. Thumma hadzal ladzi ya'khudunakum dan orang yang ya, ya, mengambilnya dari Nabi kemudian menyampaikannya pada banyak orang. dan mereka tidak menyimpannya sedikit pun. Artinya ketika mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi memberikan jawaban, mereka tidaklah menyembunyikannya sedikit pun. Dan adalah dari eh, sikap Nabi di bagian yang untuk umat, artinya yang di bagian dikhususkan untuk umat dan manusia. Maka beliau mengutamakan orang-orang istimewa yaitu mempertahankan orang-orang punya kedudukan, ketinggian dalam agama dan fikih. Dengan izinnya Wakos dan pembagian Nabi itu sesuai dengan ya, kelebihan mereka dalam agama. Maka Nabi membagi sesuai dengan kadar keunggulan mereka dalam agama dari sisi ilmu, amal, dan belajarnya Fitinilah belajar tentang Allah Maka ada orang yang punya hajat Orang yang punya dua hajat Ada orang yang punya banyak hajat Hajat di sini adalah hajat mereka dalam perkara agama Dan belajarnya mereka dalam masalah agama Walidah oleh karena itu Maka lanjutannya Fetasagal bihim hendaklah dia bersibuk-sibuk dengan mereka taftilan dengan memberikan kebaikan dan pengajaran dan Allah dia sibukkan mereka dalam hal yang memperbaiki umat artinya memenuhi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat untuk umat untuk dirinya dan untuk umat secara umum min musa, min Tim dari uh, bertanya kepada mereka dan menggambarkan kepada mereka tentang apa yang sepatutnya. Artinya ya, Nabi ajari mereka tentang agama, Nabi bimbing dan Nabi tunjuki. Dan Nabi katakan tidaklah yang asyahid yang menghadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Artinya yang hadir di dekat beliau yaitu murid-murid dekatnya dan orang yang belajar dari beliau mengambil ilmu langsung dari beliau itu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir di majelis beliau. Wahai dan memperjelas apa yang telah lewat. Ya, maka yaruddu dalika bil khasah al amma. Maka itu jadi ya, dikembalikan oleh seorang yang terpelajar kepada banyak orang. Wa ablighuni sampaikan padaku hajat orang-orang yang tidak mampu disampaikan hajatnya. Artinya kabarkan padaku bihajati man lam yaqdir ikhbari biha. Kabarkan padaku tentang kebutuhan orang yang dia tidak mampu memberi kabar kepadaku tentang kebutuhannya boleh jadi karena rasa malu, rasa takut atau yang lain. Karena orang yang menyampaikan pada penguasa hajat rakyat yang tidaklah mampu disampaikan, maka Allah akan tegurkan, Allah akan kuatkan dua telapak tangannya pada hari kiamat. Di eh, balasan baginya karena ala isani linnas karena berbuat baik kepada manusia dengan menyampaikan hajat-hajat mereka kepada penguasa. La kau indah ila bidzalika illa dalika tidaklah tercatat di sisinya kecuali hal itu yaitu duduk-duduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tercatat. Walaikbalu min ahadin khairahu dan dia tidaklah menerima dari seorang pun selainnya. Artinya tidaklah menerima dari seorang pun selain ini. Maka majelis-majelis beliau terjaga atau kemudian pen, uh, dijaga dalam ilmu fikih faedah dan fikih tentang agama Allah. Kemudian beliau menggambarkan tentang keadaan orang-orang yang masuk menemui Nabi dari kalangan para sahabat. Dia katakan mereka masuk ruwadan e, e, sedikit demi sedikit Ya, ra'idul kaum, ra'idul kaum jamaknya rawat adalah orang yang mendahului mereka untuk bisa melihat ya, mawadi al-kali ya, tentang tempat-tempat yang ada rumputnya wal ghais dan yang banyak rumputnya kemudian baru datang dan ngabari kawan-kawannya itu ra'id jamaknya rawat itu makna asalnya adalah e, penggembala yang dikirim untuk melihat di manakah Eh, tempat rumput yang bagus. Yeah. Maka beliau gambarkan tentang eh, kedatangan kemudian sahabat-sahabat Nabi yang ya, yang khawas yang demikian istimewanya mereka masuk kepada Nabi digambarkan bahasanya mereka seperti para pemimpin wala yaftariquna dan mereka tidaklah berpisah ila kecuali an, an karena rasa artinya mereka tidaklah keluar dari sisi Nabi kecuali karena dawak karena merasakan yang dimaksud merasakan adalah ilmu dan kebaikan maka mereka tidaklah keluar kecuali dalam keadaan mereka telah mendapatkan ilmu dan pengetahuan yakhrujuna adilatan yakni alal khairi dan mereka pun keluar sebagai penunjuk jalan menunjukkan hal kebaikan yaitu hudatan muallimin pemenebar hidayah pengajar wa mursyidin dan pembimbing dan masih panjang ya, hadis tersebut demikian